Sebagaimana telah kemarin apa? nasihatkan agar anak-anak sama abinya masing-masing. Kalau abinya gak ikut, harus ada yang menemani, mungkin saudaranya atau yang lainnya, biar nggak ribut. Taib, saya masuk dalam bab baru Qala al-Imam Bukhari rahimahullah taala babu qaulillahi taala ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi wa qawli jalla dzikruhu wa qawlihi jalla dzikruhu dzikruhu ini sebagai apa kedudukannya Ah, Haidar. Fa'il. Nah, Allah khair. Ilaihi yas'adul kalimut tayyibu. Kala Abu Jamrah. Ani bin Abbas radhiyallahu anhumah. Balagu Abu Dharrin. radhiyallahu taala anhu mab'atsun Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Faqala li akhihi, "I'lam li ilma hadzal rajuli." Alladhi yaz'umu annahu ya'tihi al-khabaru min as-sama'. Faqala Mujahidun, "Al-amalu salihu yarfa'ul kalimat tayyibah." Yuqalu dhil ma'arij al-malaikatu ta'ruju ilaihi. Bab ini ya, kau perhatikan bab sebagai penetapan bahwasanya Allah berada di atas dengan dalil tak ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi ta'rujul adalah urut mananya apa mananya apa mening meninggi urut itu araja ya ya aruju Urujan maknanya adalah mening meninggi, naik ke atas. Dari bawah ke atas itu namanya ta'aruz. Diambil dari makna bahasa, bahasanya urut adalah apa? Dari bawah ke atas seperti mi'raj, Isra, mi'raj, mi'raj. Kemana? Kemana ketika mi'raj? Ke ke atas. Temu siapa di sana? Rasul SAW alaihi ketemu Allah Subhanahu wa taala. Maka bab yang dibawakan oleh Imam Bukhari di sini adalah untuk menetapkan bahwasanya Allah berada di atas dengan bukti bahwasanya para malaikat naik kepadanya. Kemudian penyebutan roh di sini adalah untuk apa? Tasrif untuk tasrif untuk pemuliaan bagi roh itu sendiri kenapa karena dikrul khos badal am yufidu takdim dan tasrif menyebutkan khusus setelah umum di sini roh maksudnya siapa Jibril alaihissalam Jibril termasuk dari para malaikat yang disebutkan sebelumnya secara umum maka penyebutan khusus setelah umum menunjukkan maknanya bahwasanya pengagungan dan kemuliaan bagi yang disebutkan secara khusus yaitu di sini Roh alaihissalam Jibril maksudnya. Jadi para malaikat dan Jibril di antara mereka naik kepadanya. Maka oleh itu bahwasanya Allah berada di di atas bukan di mana-mana. Nah, bukan di mana-mana tapi di atas. Dan dalil ini khusus cukup untuk menetapkan bahwasanya Allah berada di atas, bukan sebagaimana yang dianggap atau diklaim oleh banyak manusia Allah berada di mana-mana. Bahkan Allah menyatu dengan hamba. Seperti menyatunya apa? Air dengan garam atau air dengan gula dan semisalnya. Dan maksud dari babnya adalah untuk bantahan bantahan terhadap Jahmiyah dan Mu'attilah yang mereka mengingkari tentang ketinggian Allah di atas semua makhluknya. Ketinggian zat mereka mengingkari itu. Dan pengingkaran ini bukan berhenti di zaman Jam bin Sofwan dan kawan-kawannya ataupun saat bin Dirham sampai tapi sampai hari kita ini. Bahkan semakin banyak manusia yang ikut-ikutan mengingkari ketinggian Allah berada di atas semua makhluknya. Dan ini mayoritas khususnya orang-orang Indonesia yang mereka terjun dalam mempelajari masalah ketuhanan. Baik di IAIN, di UNMU, dan yang lainnya bahkan di beberapa pesantren tradisional mereka diajari untuk mengingkari tentang ketinggian Allah berada di atas makhluknya oleh kiai-kiai mereka, oleh guru-guru mereka, oleh ustadz-ustadz mereka. Pada waktu yang sama mereka menghabisi dan menjelek jelekan orang-orang yang mengikuti Al-Quran dan Sunnah di atas pemahamannya para salafus soleh dianggapnya bahwasanya orang-orang itu wahabiyah yang mereka diklaim bahwasanya dituduh ini mujassimah, menyerupakan Allah dengan makhluk. Bahkan sebagian mereka mengkafirkan dari tokoh-tokoh ahlu sunnah seperti Ibn Taimiyah. Mengatakan Ibn Taimiyah kafir. Dikarenakan apa? Menyerupakan Allah dengan makhluk. Dari kebohongan dan kedustaan mereka. Dan itu laris. Di pertengahan kaum muslimin yang mereka tertipu dengan tokoh-tokoh mereka maka bersyukurlah kita bersyukur kepada Allah SWT di mana Allah memberikan taufik kepada kita sehingga kita dalam memahami masalah ini mengikuti Al-Quran dan Sunnah dan pemahamannya para salafu hadil ummah antaranya adalah Imam Al-Bukhari rahimahullah membawakan ayat ini ta'rujul malaikatu ruhu ilaihi mana urut adalah apa dari bawah ke atas. Urut, ain ra jim. Mananya adalah ke ke atas. Dan firman Allah Ta'ala, firman Allah Jalla zikruhu, ilaihi yas'adul kalimut thayyib. Ilaihi kepadanya. Dhamir di sini kembali kepada siapa? Lafzul jalala Allah Ta'ala ilaihi kepada Allah. Yas'adu dari kata sa'idah. Sa'idah yas'adu. Naik. Sa'idah yas'adu su'ud. Mananya na naik. Al-kalimu tayyib. Kepadanya lah. Kalimat yang bagus itu naik. Kepada Allah SWT kalimat yang baik itu na naik. Karena dari kata sa'idah yas'adu. Mananya naik. Jadi karena kalim tayyib dan kepada Allah maka Allah berada di atas. Maka Allah berada di di atas. Nah, bukan sekedar atas kedudukan, tapi datnya di bawah. Seperti kedudukannya tinggi presiden, tapi orangnya di mana? Bahkan mungkin di tataran rendah. Ya kan? Di istananya dia rendah, lebih rendah daripada apa? Dataran tinggi. Ya tak? Dataran tinggi seperti mana? Seperti di Malang, Magetan. Ya kan? Sementara kalau di Jakarta sana termasuk dataran yang baru rendah. Tapi kita sebut bahasanya mereka orang-orang atas. Nah, itu kedudukan saja. Adapun Allah Subhanahu wa taala lahu al-ulu al-mutlak, memiliki ketinggian yang mutlak, ketinggian zat dan ketinggian sifat dan ketinggian manzilah. Nah, maka dikatakan ketinggian yang mutlak zatnya berada di atas. Semua sifatnya mulia di atas semua sifat makhluk. Maka dari kalimat urut dan suud saida maknanya adalah meninggal berada di atas. Faqala Abu Zamrah dari Ibn Abbas radhiyallahu anhu ini namanya ada semua mu'allaq. Ma, mu'allaq. Balagu Abadzar mab'atsun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah sampai kepada Abu Dzar tentang khabar bahwasanya Nabi SAW diutus, bahwasanya Muhammad diutus sebagai nabi. Telah sampai kepada Abu Dhar khabar berita tentang Muhammad diutus sebagai nabi. Maka Abu Dhar berkata kepada saudaranya, Iqlam li ilma hadar rajul." Yakni coba kamu cari wahai saudaraku tentang beritanya orang ini. Hada Rasul sahabat tadi? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah yaz'umu annahu ya'ti al-khabaru minas sama. Rasul yang dia menganggap bahwasanya dia datang kepadanya berita dari langit. Nah, khabar minas sama. Jadi sejak dulu sejak awal bahwasanya Ya kan? Waktu ini Abu Dhar masih belum masuk Islam. Tidak mengingkari ketika ada berita bahwasanya Muhammad diutus dan dapat kabar dari langit. Dari siapa? Dari langit dari Allah Subhanahu wa taala dari atas. As-sama maksudnya apa? Su, sumu ini tinggi. Berarti sejak Zamannya Abu yang waktu itu belum masuk Islam sudah ada berita bahwasanya wahyu datang dari dari dari atas. Nah, dari Allah Subhanahu wa taala. Yang dia Allah berada di atas. Jadi syahidnya yang dengan lima Bukhari adalah zu'umu annau ya'til khabaru minas sama. Kalimat minas sama ini yang dijadikan bukti oleh Imam Bukhari bahwasanya di hari itu Abu Dhar mendengarkan bahwasanya Nabi itu diutus dapat kabar apa dapat berita dari langit dari atas. Ini kabar tentang apa? Kabar tentang syariat wahyu tata aturan untuk hamba supaya hamba mengibadah Allah, menyembah penciptanya, mentauhidkan Allah. Ini kabar dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana seorang hamba bisa mengetahui bahwasanya Allah sesembahnya wajib diibadahi kalau enggak ada kabar darinya dari Allah. Kabar dari mana? Dari atas. As-sama mananya ulu. Tapi yang sekarang ini jadi rancau. Ayat-ayat seperti ini dan asar seperti ini semuanya enggak berarti di sisi orang yang sudah teracuni pemahaman Jahamiyah, Mu'attilah yang mereka mengklaim bahwasanya Allah berada di mana-mana. Tidak di atas, tidak di bawah, tidak di depan, tidak di belakang, tidak di kanan, tidak di kiri. Allah ada. Wis segetok. Ada. Enggak di depan, enggak di belakang, enggak kanan, enggak kiri, enggak bawah, enggak atas. Nah. Waqala Mujahid Al-amalu salihu yarfa'ul kalimat tayyibah. al Amal yang salih ini yang mengangkat kalim yang toyib. Jadi kalimat yang toyib ini sampai kepada Allah yang mengangkat adalah amal yang soleh. Saidnya mana? Yarfaul kalim toyib. Jadi diangkat. Kalimat yang toyib diangkat dibawa kemana? Diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti Allah berada di atas. Ini Mujahid rahimahullah taala seorang tabi'i. Muridnya sahabi yang menetapkan bahwasanya amal yang soleh yang mengangkat kalim yang tajib Mengangkat kemana mengangkat ke atas. Yang yang mengangkat adalah ke, ke atas. Dari bawah ke atas. Menunjukkan bahwasanya sesembahan kita di atas. Berada di atas bukan di mana-mana. Dhil ma'arid. Ini juga yukalu dhil ma'arid. Dikatakan dhil ma'arid punya ketinggian. Al malaikat ta'ruju ilaihi. Para malaikat meninggi ke ta'ruju ilallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ta'ruju maknanya apa? Meninggi, naik ke atas. Maka dengan ini nggak bisa lagi dibantah tentang keberadaan Allah berada di atas. Makanya alul ilm nggak tanggung-tanggung dari periode ke periode dari zaman ke zaman membantah ahlul bidah. Ahlul ilm tidak tanggung-tanggung dari zaman ke zaman sampai hari kita ini bahkan sampai kiamat insya Allah. Mereka membantah ahlul bidah. Antum baca kitabnya Imam Abdul Qayyim rahimahullah taala, Istima'ul Suyus Islamiyah. Nah, ala ghazwi al-jahmiyah wal mu'attilah atau fi ghazwi al-jahmiyah wal mu'attilah beliau menukilkan dari Al-Qur'an dan sunnah dari para sahabat dari para tabi'in tabi'ut tabi'in dari para a'immah sampai zaman beliau tentang penetapan Allah berada di di atas Apa? Jadi Perkara yang tidak lagi ada yang boleh ragu dalam perkara ini kecuali orang yang memang sudah disesatkan oleh Allah SWT atau memang tertipu. Perkara yang gamblang. Nah, makanya kalau yang ingin tahu baca saja kitabnya Imam Ibnu Qayyim. Dan alul ilm di zaman kita ini semuanya bicara masalah ini enggak lepas dari kitabnya Al Imam Ibnu Qayyim, Ibnu Taimiyah dan yang semisalnya dalam menanggapi ucapannya alul beda. Dan ini nggak ada selesainya. Kita mau menyelesaikan selesai-selesai ya nggak pernah bisa selesai. Tentaranya alul beda juga semakin hari semakin banyaknya dilahirkan. Mereka yang lulus dari Mesir di Al Azhar pulang membawa asyairah mayoritas. Anda tanya mereka yang pernah belajar di Mesir berapa ribu anak Indonesia yang di sana. Dan berapa biji orang yang memiliki akidah salafiyah dalam perkara ini. Ya kan? Anak Indonesia menurut sebagian kabar yang sama saya cuma sekitar tujuh orang. Dari sekian ribu manusia. Malaysia cuma satu. Dan itu semuanya pulang membawa akidah asyairah. Belum lagi yang di Mekah dari kalangan orang-orang sufi yang datang di sana ilegal ataupun resmi. Belum lagi yang di tempat lain di Maroko, belum lagi yang ada di daerah Suria, belum lagi yang di Pakistan, anak-anak Indonesia ribu-ribu. Kalau kita melihat kepada salafiyin di Pakistan waktu itu zaman tahun 90-an nggak nggak sampai 20 orang. Coba. Lawannya ribu. Di, di, di Mekah. Di Mekah saya tahun setahun di sana. Kita nggak jumpa orang Indonesia Salafi. Ya kan? Dalam masalah ini. Sedangkan Sufi. Ya, ribu-ribu di sana. Itu saya pulang ke Indonesia menyuarakan akidah Jahmiyah Mu'attilah. Bagaimana kita nggak boleh komentar tentang mereka yang sedikit ini untuk mengetas mengetas kesesatan manusia? Nggak boleh bicara. Ketika bicara katanya keras, tersedut, triwis dan yang lainnya. Hah? Ini masalah ini saja, belum masalah yang lain. Masalah kekufuran dari macam-macam bentuk kekufuran. Masalah beda Masalah penyelewengan dalam manhaj. Wah. Segudang masalah. Ketika kita bicara nanti, dakwah jangan keras-keras. Siapa yang keras? Ya. Kita menetapkan bahwasanya berada di atas, sebenarnya keras. Masalah akidah. Kita menetapkan bahwasanya kubur yun musyrikin, keras. Kita menetapkan bahwasanya demokrasi kubur, keras. Kita menetapkan bahwasanya ha, gambar bernyawa haram, keras. Dakwah televisi termasuk muhdas dalam agama, keras. Organisasi termasuk kesesatan, keras. Semuanya keras. nggak ada yang lunak kecuali apa yang mereka miliki, semuanya bu, boleh. Lin, lin. Nah, gitu. <clears throat> Baik. Qala Imam Bukhari wa ta'ala Al-Hadis berakam sab'al wa arba'miya wa tis'a wa isyirin. 7429. Hattatsana Ismail, hattatsani Malikun an Abi Zinad. An al an Hurairah anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol "Yata'aqabuna fikum, yata'aqabun." Bergantian. Yata'aqab bergantian pada kalian. Siapa? Malaikatun bilail wa malaikatun binahar. Malaikat yang datang pada malam hari dan malaikat yang datang pada kalian di siang hari. Bergantian. Aplosan. <clears throat> Wajtami'una fi salatil asr wa salatil fajri. Dan mereka para malaikat yang datang di malam hari dan datang di siang hari berkumpul di waktu salat asar dan salat fajar. Summa ya'rujul ladzina batu fikum. Nah ini dalilnya. Summa ya'rujul ladzina batu fikum. Yang bermalam pada kalian kemudian mereka itu naik Ya ya'ruju. Naik ke mana? Naik kepada Allah wa yas'aluhum. Maka Allah menanyai mereka yang naik. Wa a'lamu bim dan Allah lebih mengetahui tentang mereka. Tentang siapa? Tentang hambanya. Yang telah dilihat oleh para malaikat tadi. Yang telah dicatat amalan sholat mereka. Baik asar dan fajar. Fayaqulu maka Allah berkata kepada para malaikat, Kaifa taraktum ibadi? Bagaimana kalian meninggalkan hambaku? Kayak apa mereka? Sedang apa? Fayakulun maka mereka para malaikat berkata, taraknahum wa hum yusallun wa atainahum wa hum yusallun. Kami meninggalkan mereka, mereka dalam keadaan salat. Dan kami datang kepada mereka, mereka dalam keadaan salat. Nah, ini para malaikat datang bergantian naik turun. Nah, ta'ruju alladziina batu fikum. Jadi Allah berada di atas. Bukan berada di mana-mana sebagaimana yang diklaim orang-orang sufi. Orang-orang sufi gandrung dengan sufi ya ekstrim. Dalam sufi ya sangat gatel hatinya ketika mendengarkan Allah berada di di atas. Ya kan? Ibaratnya ha? Ah, ibaratnya menelan rawi, tahu rawi? Nah itu gatelan. Kalau mampu mungkin kita akan dipenggali leher kita. Nah. Kenapa? Karena mereka menganggap bahwa kita menyerupakan Allah dengan makhluk. Nah, itu. Itulah orang-orang yang keras. tasadut keras. Mengikuti Al-Quran dan Sunnah tidak terima. Yang maunya apa? Mengikuti di belakang mereka. Membebek di belakang mereka. Jadi kambing gembel maunya. Mereka yang memimpin masalah agama. Tentang ketuhanan mereka yang punya yang membicarakan. Kita cuma mengikut iya, iya, iya. Itu yang mereka inginkan. Dan yang mungkin bicara tentang masalah ini takut nanti ditinggalkan oleh masyarakat, nggak jadi ngomong. Nah, tahu ilmu tapi apa? Jadi bisu. Kenapa? Karena khawatir akan ditinggalkan oleh masyarakat. Seharusnya mereka penyakitan harus diobati, tapi nah, dokternya apa? Dokternya bingung. Takut nanti pasiennya nggak mau diobati, lari. Jadi nggak kerja apa? Obatnya nggak di disuruh mengkonsumsi. Maka perhatikan ya ikhwah. Ini akidah kita. Akidahnya kaum muslimin yang harus orang itu mengikuti akidah ini nggak boleh ragu. Maka perhatikan penjelasan dari Syekh bin Bas di bawah ini. Hadhi min ni'amillahi al-azimah. Ni'am, jamak dari kata nikmah. Ni'amun, mufradnya nikmah. Ini termasuk nikmat-nikmat Allah yang sangat agung. Apa itu? Kaunul malaikati yahduruna salatal muslimin kaun keberadaannya para malaikat menghadiri salatnya kaum muslimin wastami'una ma'ahum fiha dan mereka berkumpul bersama kaum muslimin pada salat tersebut. Malaikatul lail wa malaikatul nahar, malaikat yang datang di malam hari dan malaikat yang datang di siang hari. Ya ta'aqabun, yang mereka apa? Apa? Apolosan bergantian datang. Hmm? Apa? Yata'aqabun. Yata'aqabun itu loh. Yata'aqabuna fiikum Ini. Ini gue belum saya baca. <laughs> saya nggak tahu kalau baca ini. Ada, ada, allah. Tadi yang di atas saya baca itu. Yata'aqabun. Mestinya kita mau ingin kita ingin menetapkan bahwasanya mereka itu adalah datang bergan bergantian yata'arafuna ala haula'i al-ibad. Yata'arafun, ta'arufnya saling mengenal atas mereka para hamba Allah yang salat asar dan salat fajar. <clears throat> wetoliuna al akhbarihim wa su'unihim. Wettali'una ittala'a. Yattali'u. Dan mereka yattali'una meneliti tentang kabar-kabar mereka dan urusan-urusan mereka kaum muslimin. Wastami'una fi salatil fajr wa salatil asar mereka berkumpul pada salat fajar dan salat asar, yakni malaikatul lail wa malaikatul nahar. Ini jumlah i'tiradiyah. Yakni malaikatul lail wa malaikatul nahar. Jumlah yang berada di pertengahan kalimat, fitarjil kalimat. Malaikatul lail wal malaikun nahar. Summa yas'adul ladhina batu ba'da salatil fajr. Kemudian yang mereka batu-batu itu adalah nginep di malam hari Setelah salat fajar, mereka yas'at. Jadi setelah salat fajar, para malaikat naik. Jadi perhatikan. Setelah salat fajar, para malaikat itu naik. Yang tidur di rumah tanpa udur, ya berarti apa? Termasuk dikomentari oleh para malaikat dengan komentar jelek. Ya, dong. Yang hadir ke mas, masjid. Thumma yas'aduna yas'adul ladina batu ba'da salat fajar. Was'adul ladina fina fin nahar ba'dal asr. Dan yang tinggal bersama kita di siang hari naiknya setelah asar. Para malaikat naiknya setelah asar. Maka kalau itu sangat besar nikmat ini bahwasanya khabar kita diangkat oleh mereka ke ke langit. Kepada Allah Subhanahu wa taala ke atas. Tapi mereka yang mengingkari bahwasanya Allah berada di Mana-mana gak mau bertengkar di atas batas kemana? Ya saat kemana? Naik kemana? Maka ini ada cerita unik. Mungkin antum sebagian antum telah mendengarkan. Pernah terjadi Syekh Nasir Al-Albani rahimahullah taala ya kan diskusi ataupun semisal munadharah berdebat dengan Aklani. Di antara diskusi ini adalah menyinggung masalah apa? Allah berada di atas. Ketika ditanya oleh Syaikh Al-Albani tentang Isra Mi'raj, tentang Mi'rajnya Nabi ke ke atas. Ditanya oleh Syaikh Nasir, waktu itu Nabi jumpa siapa sampai di atas langit ketujuh, di atas langit ketujuh. Apa dikata oleh orang aklan ini? Jumpa malaikat kurubiyun. Jumpa malaikat apa? Kurubiyun. La ilaha illallah. Jadi beliau sana saja ya, sudah tidak bisa ngomong lagi. Kurbiun, kurbiun itu saja sudah. <laughs> Jadi nggak bisa diladeni. Ya kan? Betul gamblang bahwasanya di situ Allah memfardukan kepada beliau salat 50 kali wak waktu. lalu turun datang kepada siapa ketemu sama mu? Musa. Maka Musa memberikan suatu usulan Mintalah keringanan kepada Rabbmu. Karena umatmu gak akan kuat. Itu pakai malaikat. Itu malaikat kurubiyut. La ilaha illallah. Nah itulah aklani. Jadi akalnya ini. Ya. Jadikan tunggangan oleh dia. Untuk mematakan semua. Hadis dari eh, dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengatakan semua ayat dari Al-Quran dan membatalkan semua akar dari para salafus saleh. Kalau sudah nunggangi akal seperti itu. Jadi kalau orang itu sudah nunggangi akalnya, ah, dan nggak ada lagi yang bisa berikan kepada dia kecuali apa yang sesuai dengan akalnya. Jadi surah Mi'raj setiap tahun diberi apa? Dibikin apa? Apa namanya? Hafalah, hafalah apa? pesta Isra Mi'raj. ini isinya apa? Isinya untuk mengingkari Allah berada di atas langit, berada di atas alas. Nah ini ketika kita dengar dari orang-orang partai kalau lagi ini disinggung, wis jangan ngomong itu, mau belah umat. Umat itu perlu disatukan. Untuk siapa? Melawan apa? melawan Ahok. La ilah. Padahal dia sendiri apa? Dia sendiri orang-orang yang tengi mengingkari tentang keberadaan terapnya berada di atas ars. Orang yang busuk, lebih busuk daripada Ahok dalam masalah ini. Nah. Apa yang dikata? Yang dikata adanya apa? Enggak gampang menyatukan umat. Ya. Kan? Tapi ketika Ahok ngomong salah, tengok umat bersatu. Kemana? Kemu? Kemunas. Gitu. <laughs> Jadi jadi kalau kita nonton wayang masih kadang-kadang masih masih mending. Ini lu ngeri dah omongan. Ya kan? Dulu kalau kita nonton wayang, cerita wayang. Nah. Petruk nah, makan apa? Makan kawat. <laughs> nah itu perhatikan itu. Jadi pada jajah lah. Seperti itu mereka bersatu. Itu katanya bersatu, bersatu. Nah, gampang menyatukan orang. Tapi ketika Ahok ngomong salah, semua bersatu. Persatuan yang termusik. Buah adalah persatuan apa? Nah, persatuan di atas beda, di atas khurafat. Nah, Akhidahnya masing-masing berbeda dengan yang lain. Maka lu perhatikan ya ikhwah. <clears throat> Tentang masalah Allah berada di atas arus ini, perkara yang gamblang kayak gini, mereka nggak mau ngikuti. Lebih-lebih lagi perkara yang lain. Ya kan? Perkara jenggot, perkara sub, barisan sholat dirapat, dirapat, dirapat dirapikan, dirapat, apa, dirapatkan. Oh, semuanya nggak terima. Nah, perkara tidak mau berpartai, nggak terima. Perkara nggak sekolah, nggak terima. Maunya apa? Semuanya suruh mengikuti apa yang mereka inginkan. Nah itu. Serba nggak terima. Tapi pada waktu yang sama katanya mengatakan apa? Itu wahabi, orang-orang yang tersakitin keras-keras. Padahal kepala sendiri dia kepala mereka yang keras, keras. Suruh ikuti Al-Quran dan Sunnah nggak mau. Yang halal jadi haram, yang haram jadi halal. Ini otak mereka. Kita nggak pernah mengharamkan perkara yang halal, atau menghalang perkara yang haram. Itu pun mereka menuduh kita tersedut, tersedidin, tersedidin. Nah. Alhamdulillah, dengan sengaja kita enggak. Kalau mungkin kita keliru, sehingga perkaranya jadinya halal jadi haram atau halal jadi haram ini bukan atas kesengajaan. Mungkin dalam apa salah memahami atau karena perkara yang memang benar-benar dilimit, nah ini mungkin. Bukan gamblang kayak gini, mereka nggak mau terima. Maunya kita semuanya suruh membebek di belakang mereka. Ah, itu maunya. Jadi perhatikan di sini. Jadi semuanya satu ladina nabatu batal salatil asar fajar. wa yas'adul ladina fina fin nahar batal asar. Jadi yang tadi malam para malaikat bata yabi itu mananya Pak? bermalam. Bukan bata bimana sorok. Bukan bata bimana sorok. Bata min akhwati apa? Apa? Bata min akhwati apa yang mana sorok? Makhwatika? Karena bata mana ada berma bermalam. Jadi yang bermalam setelah asar baru setelah asar baru naik eh, kepada Allah. Yang siang hari naiknya setelah asar. Wallahu yas'aluhu wa alamu subhanahu wa ta'ala kaifa taraktum ibadi. Dan Allah tanya kepada mereka para mereka tadi dan Allah lebih tahu. Lebih tahu. Ah. ah. Ini kalau orang itu mengedepankan akalnya, kenapa Allah tanya? Kayak nggak tahu saja. Kenapa tanya pada mereka katanya? Jadi kalau orang mendapatkan akalnya, kenapa Allah tanya kepada malaikat? Kayak nggak tahu saja. Nah, ini kenapa? Karena akalani. Tanyanya, kaifa taraktum ibadi? kulun mereka para malaikat berkata, taraknahum wa hum yusallun wa atainahum wa hum yusallun syahadatun minal malaika li ikal alladzina hadaruhum wa syahidu salawatihim. Persaksian dari para malaikat untuk mereka-mereka yang dihadiri. Dan mereka menghadiri sholat-sholat mereka, para malaikat. Jadi ini termasuk apa? Termasuk keutamaan bagi orang yang menghadiri sholat jamaah. Bagi para laki-laki yang mereka yang diwajibkan, mereka yang tidak punya udur. Walaupun yang punya udur beda lagi. <clears throat> Wal maksud min hadal khabar Fama dzukira ma'ahu minal ayat bayanu uluwillah. Tengok di sini. Wal maksud. Dan yang dimaksud dari hadis ini dan apa-apa yang disebutkan bersamaan dengan hadis ini berupa ayat-ayat Al-Qur'an maksudnya adalah penjelasan ketinggian Allah. Penjelasan tentang ketinggian Allah, ulu. Ketinggian Allah berada di atas semua makhluknya. Wa anna Allah jalla wa ala fil ulu fawqal arsi fawqa jami'i khalqihi subhanahu wa ta'ala. Dan bahwasanya Allah Jalla wa Ala berada di ketinggian di atas aras, di atas semua ciptaannya yang maha suci dan maha tinggi. Maka itu berarti ya ikhwan. Kita kadang menghadiri sholat di tempat orang awam. Yang imamnya kadang apa? Ha? Orang yang benar-benar tenggelam gorek dari jari kaki sampai ke ubun-ubunnya. Tenggelam dalam apa? Dalam akidah sufia yang mengingkari tentang ketinggian Allah. Pada akhirnya orang ini nggak berhak jadi imam. Pada akhirnya nggak berhak jadi imam. Yang gandrungi demokrasi. Gandrungi televisi. Nah, ini mudahkin perokok ini pada dasarnya nggak berhak jadi imam. Nah, maka itu perhatikan. Nggak gampang gitu pertengahan kaum muslimin yang mereka rata-rata dalam kesesatan dalam masalah akidah, sesat dalam masalah pemikiran dan yang lainnya. Maka bersyukurlah, beruntunglah kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala hidup bersama ahlu sunnah. Coba kalau kita pertengahan mereka di pertengahan mereka, ibadah kita dari pagi sampai pagi dipimpin oleh mereka. Dari tahun ke tahun dipimpin oleh mereka. Perkara-perkara yang penting seperti salat, seperti zakat, seperti Id dan misalnya Ramadan. Ya kan? Maka beruntunglah dan bersyukurlah Allah memberikan taufik jalan kemudahan untuk berkumpul bersama ahlu sunnah dalam tempat semisal ini dan bentuk syukur yang harus kita wujudkan, kita upaya untuk mempererat ukhuwah. Mempererat ukhuwah. Menjalin persatuan di atas akidah yang benar dan adanya saling nasihat menasihat dalam perkara yang berbenturan dengan syarat Islam berbenturan dengan adab yang benar yang semisalnya. Jangan kemudian kebaikan yang benar-benar baik ini alhamdulillah kita upaya untuk merusaknya atau semisalnya tapi kita harus syukuri <clears throat> kalau kita masuk ke kampung aja sudah kita sholat asar maghrib isya subuh duhur siapa yang memimpin kita Hah? orang yang kepalanya demokrasi organisasi sufi kubri. Nah, ayo. Wah. Tengok. Benda setiap menerima. Ya kan? Picing mata sambil pergi. Sambil senyum bapak senyum hinaan. Nah, itu. Perhatikan. Kita bisa ngomong, nggak bisa ngomong apa-apa. Cuma apa, apa bisa apa? Ya, bos anak-anak iki. Ya wis anak-anak iki. Ya siku. Ha. Piye meneh? Hmm. Enggak mampu. Nah, boleh paling bisa bisanya. Ya. Padahal kemampuan diberikan oleh Allah Taala, tapi apa? <clears throat> Hati yang sudah bingung, akhirnya apa? Memilih perkara yang rendah, meninggalkan perkara yang mulia. Oleh kala malaikat malaikatu warruhu ilaihi. Jadi maksudnya adalah tentang ketinggian Allah berada di semua makhluknya. Maka untuk ini Allah Ta'ala berfirman, Ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi. Para malaikat naik kepada Allah. Dan rohnya adalah Jibril. Disebut secara khusus. Al-uruju yakunu min asfala ila a'la. Tengok al-uruju. Al-uruj. Naik yakun Urutin adalah keberadaannya dari bawah ke atas. Al-urut keberadaannya dari bawah ke atas. Wa qala ilayya adul kalimut thayyibu wal amalus salih yarfa'uhu kepadanya. Kalim yang thayyib itu naik dan amal yang soleh yang mengangkatnya. Nah, amalan soleh itu yang mengangkat kalim yang thayyib tadi. Wasu'udu awar raf'u yakunu min asfala ila a'la. Su'ud rafa' keberadaannya dari bawah ke atas. Nah, wa hakadha ayat. Wa hakadha ayat. ayat. Ini ha'u tambi. Kafli tasbih. Ini isim isyarah. Ya ini kita disuruh mengambil perhatian. Seperti ini juga ayat-ayat yang lain, nggak beda. Penetapan bahwa Allah berada di atas fal hukmu lillahil aliyil kabir. Maka hukum adalah miliknya Allah yang maha tinggi dan maha besar. Al aliy al kabir. Al aliy senantiasa. Kenapa karena sifat musabah? Al-Kabiri. Demikian. Ya kan? Yang maha besar senantiasa besar, tidak pernah kecil. Bagaimana Allah dikatakan di sini? Surat nadi. di kecil sekali. Lebih gede kepala dia. Ya <laughs> ilaha illallah. Tengok. Bodohnya apa? Lebih bodoh daripada kambing dia. Dia punya kambing dombo. Bodoh kan? Dia lebih bodoh daripada kambingnya. Nah, ini namanya ajhalu min himari ahlihi. Lebih bodoh daripada keledai piaraannya. ha. Al-Ali yang maha tinggi, senantiasa tinggi. Senantiasa. ha. Yang maha tinggi. Nggak pernah berada di selain atas. Allah nggak pernah berada di selain atas. Maka dikatakan lahu uluwul mutlak, punya ketinggian yang mutlak. Tak pernah Allah berada di selain atas. Senantiasa berada di atas. Tapi mereka nggak terima dengan hal ini. Ahlul bidah nggak terima. Ahlul bidah nggak terima. Tak. Allah Ta'ala berfirman, Ya Isa, inni mutawafika wa rafi'uka ilayya. Wa rafi'uka, rafi' isim fa'il. Aku yang mengangkat kamu kepadaku. Kata Allah. Angkat siapa? Isa. Diangkat dimana? Diangkat dari bawah ke, ke atas. Bal rafa'allahu ilaihi. Bahkan Allah mengangkat Isa kepadanya. Dari bawah ke atas. semestawa alal aras. Ila gari hadha min atilatil ulu. Ila gari hadha. Yakni Selain ini masih banyak dari dalil-dalil tentang ketinggian Allah di atas semua makhluknya. Perhatikan. Ahmad. Perhatikan. Taib. Wa qad takasarat adillatul ulu fil kitab was sunnah bima la yabqa ma'ahu ayyu liman ma'ahu adna aklin. Wa qad takasarat sungguh telah sangat banyak dalil-dalil tentang ketinggian Allah berada di atas semua makhluknya dalam Al-Quran dan Sunnah. Bimala yabqa dengan dalil-dalil ini nggak lagi ada yang tersisa bersama dalil ini keraguan apapun bagi orang yang ada bersama dia akal yang paling minim. Jadi akal yang paling minim aja nggak ada tertinggal dengannya keraguan. Bagaimana? Ya kan? Orang yang mengklaim bahwasanya dia termasuk alim, kiai, ustadz ternyata apa? Mengingkari tentang keberadaan Allah berada di atas semua makhluknya. Wadhalika lidilala ala uluwillahi wa fauqiyati. Dan yang itu semuanya sebagai bukti yang menunjukkan tentang ketinggian Allah. Tentang berada, Allah berada di atas. Wa anu arsi faqad jamil khalq walasa mukhtalitan bihim. Dan sungguh Allah berada di atas aras. Di atas semua makhluknya. Dan sungguh Allah tidaklah bercampur dengan mereka. nggak bercampur dengan makhluk. Walahalan fihim. Allah nggak menyatu. Allah tidak menyatu dengan para makhluknya. Bal jamil khalq subhanahu wa ta'ala. Bahkan dia Allah di atas semua ciptaannya maha, suci dan maha tinggi Allah Subhanahu wa taala. Paham di sini ya, ikhwan? Yang jadi permasalahan, hal ini perkara yang dianggap bahwasanya oleh mereka nggak berarti. Bicara seperti nggak berarti, nggak ada gunanya. Yang berarti apa? Meeting, meeting, meeting, meeting, musim partai, musim ya, caleg, caleg, caleg. Ya. satukan hatimu untuk Mas Fulan. Satukan hati kita untuk Mas Fulan. Enggak pernahkah mereka satukan hati kita untuk menyatukan manusia bahwasanya Allah berada di atas aras? Enggak ada cerita itu. Satukan hati kita untuk Mas Fulan, untuk Pak Bapak Fulan, untuk Mbak Fulan, Fulana dan semisalnya. Hah? Satukan hati kita bersama organisasi prek. Nah. Tentang hal ini nggak pernah disinggung oleh mereka. Kenapa? Karena dianggap perkara yang sepi, sepilih. Padahal mereka enggak terasa telah ha? merongrong haknya Allah Subhanahu wa taala ini tentang ketinggian Allah. Berada semua, berada atas semua makhluknya. Baik, insyaallah kita lanjutkan sarah yang belum kita selesaikan ini pada waktu yang akan datang. Alhamdulillah alamin. Tafadhalu.